dalam kitab beliau tali lusa Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru yaitu pembahasan mengenai dhanna wa tuha pembahasan mengenai dhanna dan saudari-saudarinya kemudian beliau masuk ke dalam sebuah subbab yaitu amalu dhanna wa akhawatiha wa bayanu anwa'iha. Amalan atau fungsi dari dhanna dan saudari-saudarinya dan penjelasan mengenai macam-macam fi'il yang masuk ke dalam saudari-saudari dhanna. -saudari Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-206 sampai bait yang ke-208 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan insib bifi'lil qalbi juz'ayi betida nasobkanlah dengan fi'il qalb nanti akan ada penjelasan apa yang dimaksud dengan fi'il kolb. Jadi dengan dengan fi'il kolb tersebut, nasobkanlah kedua bagian dari ibtida. Apakah kedua bagian itu yaitu mubtada dan khobar? Berarti ketika mubtada dan khobar itu kemasukan fi'lul kolbi, fi'il kolb, maka dia akan menjadi mansub Kemudian beliau melanjutkan a'ni ra'a khala alimtu wajada yang saya maksud dengan fi'il qalb itu adalah ra'a khala alimtu atau alima kemudian wajada. Kemudian beliau melanjutkan dhanna hasibatu wa za'amtu ma'ad Kemudian yang juga masuk ke dalam fi'lul qalbi adalah dhanna. Kemudian hasiba atau hasibtu. Kemudian za'ama atau za'amtu. Kemudian adda. Kemudian beliau melanjutkan hajadara wa ja'ala alladhka'taqad. Kemudian fi'il haja, kemudian tero itu juga masuk dalam fi'lul qalbi. Kemudian yang berikutnya ja'ala yang maknanya seperti i'taqada. Karena nanti kita akan mengetahui bahwa ja'ala itu memiliki banyak makna. Nah, salah satunya adalah i'taqada. Maka ja'ala yang memiliki makna i'taqadalah yang masuk ke dalam pembahasan ini. Kemudian wahab wahab ta'allam wallati kasayyara. Berikutnya adalah hab dan ta'allam yang maknanya seperti sayyara. Aidan bihansib mubtadan wa khobaro. Maka dengan hab ya kemudian ta'allam yang maknanya seperti sayyara itu juga dapat menasobkan mubtada dan oh. khobar. Maka ketiga bait ini menjelaskan mengenai apa saja zonna dan saudari-saudarinya dan juga bagaimana amalannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan penjelasan untuk ketiga bait ini. Beliau menjelaskan hadza huwal qismu tsalitsu minal af'alin nasikhati lili betidai. Ini merupakan jenis yang ketiga dari fi'il-fi'il nasikh ya, yang menasahkan atau menghilangkan hukum yang ada pada ibtidak atau mubetadak dan khobar. Ya, kita mengetahui yang dimaksud dengan fi'il-fi'il nasikh itu adalah ketika masuk kepada atau ke dalam mubetadak dan khobar, maka i'rabnya itu dapat berubah. Ya, seperti kalau kana ya, itu maka mubtada menjadi isim kana, kemudian khobar menjadi khobar kana dan khobar kana yang tadinya marfu menjadi mansub. Demikian juga inna. Ya, inna ketika masuk ke mubtada dan khobar, mubtada itu yang tadinya marfu menjadi isim inna yang mansub. Maka kita masuk ke dalam macam yang ketiga dari fiil-fiil yang menasahkan mubtada dan khobar. Wa huwa dhanna wa akhawatuha yaitu dhanna dan saudari-saudarinya. Fatansibul mubtada'a wal khobaro. Maka zona dan saudari-saudarinya ini itu menasobkan betadak dan khobar. Watu ghayyirus mahuma. Dan zona dan saudari-saudarinya itu mengubah nama dari keduanya. Jadi tadinya namanya betadak dan khobar. Kemudian berubah menjadi apa? Idh yasiru kullun minhuma maf'ulan bihi. Kemudian masing-masing dari keduanya yaitu mubtada dan khobar itu berubah menjadi maf'ul bihi. Kemudian beliau melanjutkan wa birrogmi min ma maf'ulaini dan walaupun yang tadinya mubtada dan khobar itu dianggap sebagai dua maf'ul kan tadi menjadi maf'ul ya maf'ul bihi maka walaupun keduanya itu dianggap sebagai maf'ulun bihi, fa innahuma umdatani. Ini yang penting. Akan tetapi keduanya yang tadinya mubtada dan khobar kemudian menjadi maf'ulun bihi itu umdah dari kalimat atau dari jumlah. Nah, umdah itu adalah yang utama. Yang utama yang harus ada dalam sebuah jumlah seperti mubtada, khobar, fi'il, fa'il. Itu adalah umdah. Jadi di sini karena asalnya adalah mubtada dan khobar, walaupun dia berubah menjadi maf'ul, dia tetap menjadi umdah. Ya, tetap menjadi yang utama yang harus ada dalam jumlah. La fadlatani ka baqiyatil maf'ulati. Jadi kedua maf'ulun bihi tadi itu bukan lagi fadlah. Karena biasanya maf'ulun bihi atau maf'ul-maf'ul yang lain itu adalah fadlah atau tambahan atau penyempurna bagi sebuah jumlah. Namun karena ini adalah atau asalnya adalah mubtada dan khobar, itu keduanya tetap undah. Tetap umdah, bukan fadlah seperti maf'ul-maf'ul yang lain. Ya, mengapa? Li'anna aslahuma al-mubtada'u wal khabaru. Karena kedua maf'ul ini, maf'ul bih ini asalnya adalah mubtada' dan khabar. Kemudian beliau melanjutkan watan faridu an ghairiha minan nawasikhi fi annahu la buddalaha min fa'ilin. Dan zonna dan saudari-saudarinya itu bersendirian atau berbeda dengan nawasih-nawasih yang lain. Apa perbedaannya atau apa yang membuat dia menyendiri? Fi annahu la min fa'ilin. Ya, bahwa zonna dan saudari-saudarinya ini itu tidak bisa tidak, itu harus memiliki fa'il ya, atau mudahnya zona dan saudari-saudarinya itu harus ada fa'ilnya. Ya, tidak seperti nawasikh yang lain. Kemudian wahia imma af'alun. Dan zonna dan saudari-saudarinya itu ada yang berupa fi'il. Wahuwal aktharu. Dan itu yang mayoritas. Artinya mayoritas dhanna dan saudari-saudarinya itu berupa fi'il. Au asma'un ta'malu amalaha. Atau ada yang berupa isim yang beramal seperti amalannya fi'il-fi'il tadi. Kama sayati insya Allahu. Sebagaimana akan datang penjelasannya insya Allahu ta'ala. Amma af'alul qulubi fahiya adapun fi'il-fi'il qalb itu definisinya adalah allati ma'aniha qaimatun bil qalbi yaitu fiil-fiil yang maknanya itu dikerjakan di dalam hati. Jadi makna dari perbuatan tersebut itu terjadinya di dalam hati. Itu yang dimaksud dengan af'alul qulubi. Karena biasanya yang namanya perbuatan itu kan dikerjakan oleh anggota badan. Tapi perbuatan ini itu dikerjakan oleh hati. Kemudian muttasilatun bihi. Dan juga fiil-fiil tersebut itu dikaitkan dengan hati. Seperti apa? Kal ilmi ya, seperti makna al-ilmu, mengetahui. Wal yaqini, kemudian makna keyakinan. Wadhonni, dan makna sangkaan. Wanahwiha, dan yang sejenis dengan makna-makna tersebut. Maka mengetahui, meyakini, menyangka itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh hati watanqasimu arba'ata aqsamin. Dan af'alul qulub ini itu dapat dibagi menjadi empat kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama dari af'alul qulub itu adalah ma yufidu fil khobari yaqinan. Ma yufidu fil khobari yaqinan jadi af'alul kulub yang pertama itu adalah kelompok yang membawa faedah ya dengan pengkhabarannya itu adalah makna yakin. Jadi mudahnya af'alul kulub kelompok yang pertama ini itu faedah yang dibawa itu adalah makna keyakinan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Wal muradu bil yaqini dan yang dimaksud dengan yakin al-i'tiqadul jazimu. Ya al-i'tiqadul jazimu yaitu kepercayaan ya atau keyakinan yang pasti. Jadi sudah percaya pasti 100% itulah yang dinamakan dengan yakin. Kemudian beliau melanjutkan wa huwa thalathatu af'alin. Dan fi'il atau af'alul qulub yang masuk dalam kelompok yang pertama berarti yang bermakna yakin itu ada tiga ya wa huwa thalathatu af'alin. Ada tiga fi'il. Wajada yang pertama adalah wajada. Wa ta'allam ya kemudian ta'allam. Kita lihat di sini ini fi'il amr Ya wa ta'allam bimakna i'lam. Maka ta'allam di sini maknanya adalah i'lam, ketahuilah. Wa daro, kemudian fi'il daro. Maka wajada, ta'allam, dan daro itu memiliki makna yakin. Kita lihat catatan kaki terkait ta'allam di sini. Hadat taqyidu ihtirazun minal fi'li ta'allam alladhi ma'nahu tahsilul ilmi fil mustaqbali bitahsili asbabihi. Kenapa di sini harus dikatakan ta'allam bimakna i'lam? Ya, karena seharusnya kan cukup ditulis ta'allam saja. Kenapa harus ada tambahan atau ikatan dengan i'lam? ya dengan makna i'lam. Maka di sini disebutkan takyid ini, ya tambahan ini, ikatan ini itu untuk mengecualikan dari fiil ta'allam alladhi ma'nahu tahsilul ilmi fil mustaqbali. Jadi untuk mengecualikan dari fiil ta'allam yang maknanya itu menghasilkan ilmu di masa yang mendatang bitahsili asbabihi dengan ya menempuh atau menghasilkan sebab-sebabnya. Jadi ta'alam yang dikecualikan di sini itu yang maknanya mendapatkan ilmu, menghasilkan ilmu di masa yang akan datang dengan berusaha melakukan sebab-sebab untuk menghasilkan ilmu tersebut. Nahwu contohnya apa? ta'alla min nahwa. Ya, di sini maka artinya adalah pelajarilah nahwu. Maka pada saat itu lawan bicara tersebut itu mungkin belum mempelajari nahwu. Maka dikatakan ta'alla min nahwa. Pelajarilah nahwu. Maka lawan bicara tersebut itu diharapkan akan memahami nahwu di waktu yang akan datang dengan mempelajari atau menempuh sebabnya yaitu mempelajari ilmu nahwu. Wa hadza mutasarrifun lahu ya dan ta'allam di sini itu adalah fiil yang mutasarrif. Berarti dapat ditasrif. Apa saja maudin ya bentuk maudinya adalah ta'allama wa mudhari'un dan juga dapat ditasrif menjadi fiil mudhari' yaitu yata'allamu wa la yansibu illa maf'ulan wahidan maka ta'allam yang di sini itu hanya atau tidak menasabkan melainkan hanya satu maf'ul bihi saja kita lihat di sini tadi ta'allamin nahwa maka yang mansub itu hanya satu maf'ulun bihi. Bikhilafi ta'allam bima'na i'lam. Maka ini berbeda dengan ta'allam yang bermakna i'lam yang kita bahas di sini. Fa'innahu amrun bitahsilil ilmi. Ya, karena ta'allam di sini adalah fi'il amr, perintah untuk menghasilkan ilmu bima yudhkaru ma'al fi'li. Ya, dengan sesuatu yang disebutkan bersama dengan fi'il tersebut. Ya, minal muta'alliqati fil hali. Berupa perkara-perkara yang terkait dengan keadaan sekarang. Ya. Contohnya apa? Nahwu ta'allam annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min wajibatid dini. Ta'allam annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min wajibatid dini. Ketahuilah bahwa ya mengajak berbuat kebaikan dan juga mencegah dari perbuatan kemungkaran itu merupakan di antara kewajiban dalam agama ini. Maka di sini langsung memberitahu. Ya, lawan bicara kita itu langsung mengetahui atau mendapatkan ilmu tersebut tanpa perlu mengerjakan atau menempuh sebab-sebabnya. Langsung diberitahu, ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak pada perbuatan kebaikan dan mencegah perbuatan kemungkaran itu merupakan ya salah satu kewajiban dalam agama ini. Langsung diketahui saat ini juga. Wa huwa yansibu maf'ulaini. Dan ta'allam yang seperti ini itu menasobkan dua maf'ul. Wal ghalibu dukhuluhu ala anna wa ma'mulaiha. Akan tetapi walaupun ta'allam di sini menasobkan dua maf'ul, namun ghalibnya biasanya itu fiil tersebut masuknya kepada anna dan dua ma'mulnya yaitu isim anna dan khobar anna. Wahuwa ghairu mutasarrifin dan ta'allam yang di sini itu tidak mutasarrif tidak dapat dicari maudinya dan mudhari'nya. Kama sayati insya Allahu, sebagaimana akan datang penjelasannya, insya Allahu ta'ala. Kita kembali ke atas, famithalu wajada, ya kemudian masuk ke fiil-fiilnya, yang pertama adalah wajada. Maka apa contoh wajada di sini? Contohnya adalah Wajadtus salaha babal khairi. Saya meyakini bahwa solah, ya kebaikan, atau mungkin ya sopan santun, itu adalah pintu kebaikan. Maka di sini wajada di sini tidak bermakna saya menemukan, ya saya menemukan bukan, tetapi maknanya adalah yakin. Ya saya mengetahui, saya meyakini. Contohnya apa? Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Sad ayat ke-44. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mengetahui atau meyakini bahwa dia, dia di sini adalah Nabi Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Robnya. Maka di sini adalah contoh dari wajada yang bermakna yakin. Maka dia menasobkan dua maf'ul. Maka di sini bagaimana wajadnahu sabira. Ya, fa'ilnya adalah na, kemudian ha yang pertama, ha di situ adalah maf'ul yang pertama, kemudian sabiron adalah maf'ul yang kedua. Atau di sini ada ha'u maf'ulun awwalun. Maka hak yang ada pada wajadnahu adalah maf'ul yang pertama, sabiron maf'ulun thanin. Dan sobiron adalah maf'ul yang kedua. Wa amma ta'allam bima'na i'lam. Kemudian masuk fi'il yang kedua. Dan adapun ta'allam yang bermakna i'lam. Fal kathiru fiha ta'adda ila annal mu'akkidati wa ma'mulaiha. Dan adapun ta'allam yang memiliki makna i'lam, maka mayoritas ya dalam penggunaannya itu mutaaddinya kepada anna ya yang memberikan penekanan ya. dan kedua makmulnya berarti isim anna dan khobar anna. Maka mayoritas atau dalam banyak penggunaannya ta'allam itu masuknya kepada anna dan dua makmulnya. Maka bagaimana contohnya? Nahwu ta'allam annar riba balaun. Ketahuilah bahwa riba itu adalah bencana. Maka perhatikan di sini, ta'allam masuknya kepada anna, kemudian dua makmulnya yaitu isim anna, arriba, kemudian khobar anna, balaun. Kita lihat catatan kaki, untuk hal ini, maka penjelasannya ta'allam fi'lu amrin nasikhun yansibu maf'ulaini. Maka ta'allam di sini adalah fi'il amr yang merupakan fi'il nasikh yang menasobkan dua maf'ul. Ya, kemudian wal fa'ilu anta. Ya, dan fa'ilnya adalah anta. Ya, karena ini fi'il amr. Kemudian wa anna wasmuha wa khabaruha fi ta'wili masdarin sadda masadda maf'ulai ta'allam. Dan anna dan isim anna dan khobar anna itu dapat ditakwil sebagai masdar, di mana masdar tersebut itu menempati kedudukan dua maf'ul bagi ta'allam. Wahadihi qa'idatun fi hadal babi annal fi'lan nasikha idha dakhala ala anna wa ma'mulaiha ya atau dan ini adalah kaidah dalam bab ini annal fi'lan nasikha idza dakhala ala anna wa ma'mulaiha bahwa fi'il nasikh itu ketika masuk ke dalam anna dan dua ma'mulnya au ala an ma'al fi'li wa marfu'ihi atau fi'il nasikh itu masuk kepada an dan fi'il dan marfu'nya ya misalnya fa'ilnya Fa innal masdarul muawwala yasuddu masaddal maf'ulaini. Ya, maka pada saat itu masdar yang ditakwil dari anna dan dua makmulnya atau dari an, fi'il dan marfu'nya itu menempati kedudukan dari dua maf'ul. Wa yughni anhuma ya dan sudah mencukupkan kebutuhan fiil tersebut dari dua maf'ul tersebut. Ya, karena sebetulnya fiil-fiil nasih yang seperti ini itu memerlukan dua maf'ul. Namun dengan adanya masdar yang ditakwil, ya masdar muawal dari anna dan dua makmulnya atau an dan fiil dan marfoknya, maka sudah cukup bagi fiil tersebut. Wa yustathna min dhalika af'alut tahwili. Namun dikecualikan dalam hal tersebut yaitu fi'il-fi'il tahwil. Namun dikecualikan dari kaidah ini yaitu fi'il-fi'il tahwil. Ya fi'il-fi'il tahwil itu yang memiliki makna sayyaro. Ya sayyaro, mengubah. Misalnya mengubah A menjadi B atau mengubah mubtada menjadi khobar, maka tidak dapat digantikan oleh masdar muawal seperti ini. Fala tadakhulu ala anna wala ala an. Maka fi'il-fi'il tahwil itu tidak dapat masuk ke dalam anna dan dua ma'mulnya, dan juga tidak dapat masuk ke dalam an dan fi'il dan marfu'nya. Hanya dapat masuk ke dalam fi'il sorih. Maaf kepada isim sorih yang menjadi maf'ulnya. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian watakunu anna wasmuha wa khabaruha fi ta'wili masdarin sadda masadda maf'ulai ta'allam. Maka pada ta'allam anna riba balaun, maka jadilah anna dan isim anna yaitu arriba dan khobar anna yaitu bala itu ditakwil sebagai masdar yang menempati kedudukan dua maf'ul bagi ta'allam. Kemudian wa minhu qawlu Zuhairi bani Abi Salma dan di antaranya contohnya itu adalah ucapan dari Zuhair bin Abi Salma. Di mana beliau mengatakan, Fakultu ta'allam anna lissaydi ghirratan wa illa tudayyaha fa innaka qatiluh. Maka saya mengatakan, ketahuilah bahwa untuk berburu, itu ada waktunya. Ya ada waktu yang khusus untuk berburu. Wa illa tudayyi'ha fa innaka qatiluh. Dan jika engkau tidak melewatkan waktu untuk berburu tersebut, maka sungguh engkau dapat yang menangkap buruanmu tersebut. Atau kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Maknahu, makna dari syair ini, i'lam ya ketahuilah ketahuilah watayakon dan yakinilah annalisaidi auqatan ya bahwa untuk berburu itu ada waktu-waktu yahda'u fiha wa yastarihu di mana di waktu-waktu tersebut itu ya tenang dan nyaman untuk berburu di dalamnya Fa'idan fa'idan tahazta hadhil fursata ya fa'idan tahazta hadhil fursata dan jika ya kesempatan ini ya kesempatan ini tuh engkau gunakan ya fa'idan tahazta hadhil fursata dan maka jika engkau ya memanfaatkan kesempatan ini fa innaka qatiluhu ya maka eng, sungguh engkau dapat e, menangkap atau membunuh buruanmu tersebut la mahalata ya dengan pasti ya jika engkau memanfaatkan waktu-waktu tersebut kesempatan tersebut maka engkau akan dapat menangkap buruanmu tersebut secara pasti wa qauluhu dan ucapan dari uh, dari Zuhair bin Abi Salma tadi wa illa tudayyaha yaitu apa maksudnya fihi idghamu adati syarti bilan nafiyati di dalamnya itu terdapat idgham ya peleburan dari perangkat syarat yaitu in dengan la nafiyah ya illa di sini itu adalah in dan la. Ya, in syarat, perangkat syarat, kemudian la nafiyah. Kemudian wa anna wasmuha ya, dan anna dan isimnya, isim anna di sini apa? Ghirrotan tadi. Wa khobaruha dan khobar anna, apa itu khobar anna? Lisoidi tadi, fi ta'wili masdarin sadda masadda maf'ulai ta'allam. Dapat ditakwil sebagai masdar yang menempati kedudukan dua maf'ul yaitu bagi ta'allam. Kita kembali ke atas. Ya, wa yaqillu an yamsiba maf'ulaini kullun minhuma Eh, maaf wa yaqillu an yansiba maf'ulaini kullun minhuma isma mufradin dan sangat jarang ya masing-masing dari keduanya yaitu ta'allam dan atau maaf ya wa yaqillu an yansiba maf'ulaini kullun minhuma ismu mufradin. Ya. Dan jarang uh, pada pada kondisi ini yaitu ta'allam itu menasobkan kedua maf'ul di mana masing-masing dari kedua maf'ul tersebut itu berupa isim mufrad. Ya, atau isma mufradin juga bisa. Ya. Jadi Ta'alam ini mudahnya itu jarang menasobkan dua maf'ul di mana kedua maf'ul bihinya itu berupa isim mufrad. Ya sangat jarang. Contohnya bagaimana? Nahwu ta'allamil hayata jihadan. Ya ta'allamil hayata jihadan. Ketahuilah bahwa kehidupan itu adalah jihad. Maka di sini perhatikan dua maf'ulnya yaitu al-hayata dan jihadan itu adalah isim mufrad. Maka yang seperti ini sangat jarang. Wa minhu qaulus syairi dan antaranya adalah ucapan seorang penyair. Yaitu penyair tersebut mengatakan ta'allam shifa an nafsi qahra aduwiha fabaligh bilutfin fit tahayyuli wal makri. Ketahuilah bahwa obat bagi jiwa adalah dengan mengalahkan musuhnya. Maka berusahalah untuk mendapatkan kemenangan tersebut ya dengan halus ya dalam berbuat ya tipu daya atau dan juga muslihat atau makar. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini, terkait syair ini. Ma'nahu, makna dari syair tersebut, i'lam annahu innama yashfi nufusar rijali dhafaruha bi'aduwiha. Ya innama yashfi nufusan nufusar rijali dhafaruha bi'aduwiha wa qahruha lahu. Ya ketahuilah bahwa yang dapat menyembuhkan jiwa seseorang atau jiwa para lelaki itu hanyalah kemenangan terhadap musuh-musuhnya dan juga mengalahkan musuhnya tersebut. Ya i'lam annahu innama yashfi nufusar rijali dhafaruha bi'aduwiha wa qahruha lahu. Diketahuilah bahwa yang hanya yang dapat menyembuhkan jiwa para lelaki adalah mengalahkan atau kemenangan, kemenangan terhadap musuhnya dan mengalahkan musuh-musuhnya tersebut. Fa'alaika an tabdhula juhdaka fi akhdil asya'i. Maka hendaknya engkau berjuang untuk ya mengambil atau untuk memperoleh hal tersebut bil khilyati. Ya, bil khilyati. Maaf, bil khilati. Bil khilati dengan hendaknya engkau berusaha keras untuk mendapatkan kemenangan tersebut dengan khilah dengan tipu daya. Wattahai dan juga dengan muslihat. Birifqin wa layinin dengan kelembutan dan juga keramahan. Itu maksud dari syair tersebut. Maka kita kembali ke atas. Maka yang menjadi syahid adalah ta'allam. an nafsi kohro aduwiha. Ya, ketahuilah bahwa kesembuhan dari jiwa adalah dengan mengalahkan musuh-musuhnya. Maka maf'ul yang pertama itu adalah mufrad, yaitu syifa'a. Kemudian maf'ul yang kedua itu adalah qahra. Ya, namun ini sangat jarang. Kemudian kita lanjutkan wa amma tara fal aktsaru fihi an yata'adda liwahidin bil ba'i. Dan adapun fiil tara yang juga bermakna yakin tadi, maka mayoritas itu muta'addi dengan satu isim dan isim tersebut bersambung dengan huruf jar ba. Ya, berarti muta'addi dengan satu maf'ul bih ya, biasanya kemudian maf'ul bih tersebut bersambung dengan ba. Takulu, ya maka engkau katakan, itu bi safarika taro itu bi safarika. Saya mengetahui ya safarmu, kepergianmu. Fa in dakhalat alaihil alhamzatu ta'atta biha liwahidin. Ya, adapun jika fi'il daro tersebut itu kemasukan hamzah. Ya maka dia muta'addi dengan hamzah tersebut itu menjadi muta'addi terhadap satu maf'ulun bihi. Artinya muta'addinya secara langsung, maf'ul bihnya mansub. Walithanin bilba'i. Nah, kemudian maf'ul yang kedua itu baru yang bersambung dengan ba. Ya, maka daro kalau kemasukan hamzah itu muta'addi dengan maf'ul yang pertama itu dengan ya isim, ya isim yang sorih, isim biasa. Kemudian yang kedua itu bersambung dengan bak. Maf'ul yang kedua itu bersambung dengan bak. Karena apa? Ya tadi daro kalau kemasukan hamzah itu mengikuti wazan af'ala. Menjadi adro. Menjadi adro. Maka itu muta'ati terhadap satu isim yang mansub kemudian maf'ul yang kedua itu bersambung dengan ba. Kama fi qawlihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-16. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum wa la adrakum bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-16, katakanlah jika Allah menghendaki niscaya mata lautuhu alaikum ya aku tidak akan membacakan kepadamu wala adarakum bih dan Allah tidak pula memberitahukannya kepada kalian yang niscaya aku tidak membacakan kepada kalian dan Allah tidak pula memberitahukannya kepada kalian. Ya, maka syahidnya di mana? Syahidnya di wala adrakum bihi. Wala adrakum bihi. Maka pada bagian tersebut fadhamirul mukhatabi maf'ulun awalun. Maka domir mukhotob yaitu kaf atau kum di situ, ada rokum, itu adalah maf'ul yang pertama. Ini contoh daro yang kemasukan hamzah menjadi adro. Waljar ruwal majaruru maf'ulun thanin. Dan jar majarur bihi di situ adalah maf'ul yang kedua bagi adro. Ya, ini adalah contoh dari daro yang kemasukan hamzah. Kemudian waqad yansibu daro maf'ulaini binafsihi. Dan terkadang fi'il daro itu dapat menasabkan dua maf'ul dengan sendirinya. Ya, artinya tidak perlu kemasukan hamzah, kemudian tidak juga maf'ul yang kedua harus kemasukan ba. Tetapi dapat langsung menasobkan dua maf'ul. Walakinnahu qalilun. Akan tetapi yang seperti itu jarang terjadi. Nahwu contohnya itu samaratal ilmi al-amala. itu samaratal ilmi al-amala. Saya mengetahui bahwa buah dari ilmu itu adalah amal. Maka di sini perhatikan daro itu itu langsung menasobkan dua maf'ulun bihi. Yang pertama adalah samarota, yang kedua adalah al-amala. Wa minhu qawlu syairi dan di antara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan Turital wafiyal ahda ya urwa faghtabit atau duri wafiyal ahda ya urwa faghtabit fa inna ghtibatan bil wafai hamidu engkau diyakini sebagai orang yang menepati janji wahai urwah maka ya bergembiralah karena bergembira dengan menepati janji itu adalah suatu perkara yang terpuji Ya, maka di sini perhatikan duri durita di sini dalam bentuk majhul. Ya, dalam bentuk majhul. Maka fa'il yang ada di situ itu adalah um, asalnya adalah maf'ul yang pertama. Nanti akan ada penjelasannya. Atau kita lihat apa maksud dari syair ini. Maknahu, ya maknanya adalah taiqinun nasi wa alimu ya urwatu bahwa manusia itu yakin dan juga mereka mengetahui wahai urwah annaka tafi bil ahdi bahwa engkau itu seseorang yang menepati janji faghtabit bihadhil khoslati faghtabit bihadhil khoslati ya, maka bergembiralah dengan kebiasaan yang seperti ini Eh, kita lanjutkan al-karimati ya faghtabit bihadhil khoslatil karimati maka bergembiralah dengan kebiasaan yang mulia ini fa inna fa inna li'tibata bimithli hadhihi sifati amrun mahmudun karena bergembira dengan sifat yang seperti ini itu adalah perkara yang terpuji. Kita kembali ke atas. Ya. Maka bagaimana penjelasan dari duri talwafiyal ahda ya urwa ini? Fal maf'ulul awwalu Attau allati waqa'at na'iba fa'ilin maka maf'ul pertama dari daro itu adalah tak yang kemudian menjadi naibul fa'il. Kan durita. Ya durita. Maka tak itu asalnya maf'ul bihi yang pertama kemudian menjadi naibul fa'il. Wathani qawluhu al-wafiyya. Sedangkan e, maf'ul yang kedua, maf'ul bi yang kedua adalah al-wafiyya tadi. al wafiyya. Kemudian kita lanjutkan al-qismutsani min af'alil qulubi kelompok yang kedua dari af'alul qulub ma yufidu fil khabari rujahanan yaitu dengan pengkhabarannya itu membawa faedah rujahan kecondongan ya atau apa ai rujahanal yaqini maksudnya adalah kecondongan keyakinan artinya sudah tidak ragu, ya sudah ada condong keyakinan pada salah satu pendapat misalnya. Tapi tidak seperti tadi yang betul-betul yakin 100%, namun sudah condong kepada keyakinan. Wa af'aluhu khamsatun, dan fiil yang masuk ke dalam kelompok ini itu ada lima. Berarti af'alul kulub yang bermakna rujahan itu ada lima. Apa itu? Ja'ala bimakna i'taqada? Yang pertama adalah ja'ala yang bermakna i'taqada. Ya, saya atau maaf dia ya ja'ala bimakna i'taqada berarti dia percaya. Ya, kemudian wahaja, hab wahab, za'ama. Kemudian haja, ada, kemudian hab, dan za'ama. Nanti akan ada penjelasannya masing-masing. Famithalu ja'ala dan maka contoh untuk ja'ala itu adalah ja'altul ilaja nafi'an. Saya percaya bahwa pengobatan itu sesuatu yang bermanfaat. Maka ja'ala di sini bukan berarti saya menjadikan pengobatan itu bermanfaat, tetapi ja'ala ja'altu di sini ai i'taqad Ya, saya percaya. Maka di sini perhatikan ja'ala itu menasobkan dua maf'ulun bihi. Yang pertama adalah al-ilaja, kemudian maf'ulun bihi yang kedua adalah nafi'an. Wa minhu fi ba'dil aroi, qawluhu ta'ala. Dan diantaranya itu menurut sebagian pendapat dari ulama Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ dan mereka meyakini kalau dalam arti ini meyakini bahwa malaikat-malaikat yang mereka itu adalah para hamba Allah yang maha pemurah sebagai ya, orang-orang perempuan. Ya, sebagai perempuan. Maka di sini yang dimaksud adalah ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inathan. ai i'taqadu artinya orang-orang tersebut itu percaya ya meyakini Nah, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, untuk melihat perbedaan pendapat dalam makna tadi, roji' dapat dilihat di dirosatun dirosatun liuslubil Qur'anil Karimi ya buah karya Muhammad Abdul Qaliq Udaimah rahimahullahu taala. Ya, ini dapat dilihat di ini mungkin maksudnya bab atau jilid bab dan halaman ya. Al-Mujallad Salisa pada jilid ketiga, Al-Bab pada bab yang kedua atau mungkin ada bagiannya Safhata Samanin wa Samanina wa thalathimi'atin pada halaman 388. Kita kembali ke atas. Ya, maka di situ ya ja'ala itu ada yang menafsirkannya bermakna i'taqadu. Ya ja'alu di sini maksudnya i'taqadu. Wa mithalu haja, kemudian fiil yang kedua yang bermakna rujahan itu adalah haja. Maka contoh bagi haja adalah hajautul jawa baridan. Ya, hajautul jawa baridan. Saya menyangka ya, cuacanya itu dingin. Wa minhu qawlu syairi dan diantara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Qad kuntu ahju aba amrin akha thikotin hatta allamat bina yauman mulimatu. Ya sungguh saya menyangka, ya saya dahulu menyangka bahwa Abu Amr ini adalah seseorang yang dapat dipercaya. Ya sampai ya kami tertimpa oleh berbagai cobaan yang mungkin yang diakibatkan oleh Abu Amr tersebut. Maka yang menjadi syahid adalah ahju, ya saya menyangka Maf'ulun maf bi yang pertama adalah aba, ya aba amrin. Kemudian maf'ulun bi yang kedua adalah akha, ya akha thiqatin. Kemudian wa mithalu adda dan contoh untuk fi'il adda itu adalah maka contohnya adalah adad tu sadiqa akhon. Ya, saya menganggap sahabat itu adalah saudara. Ya, saya menyangka atau saya menganggap sahabat itu adalah saudara. Wa minhu qawlu syairi dan diantaranya adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan, Fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina, walakinnamal maula syari syarikuka fil udmi. Ya, janganlah engkau menganggap sahabat itu adalah seseorang yang menemanimu ketika engkau kaya. Akan tetapi yang namanya sahabat itu hanyalah seseorang yang menemanimu ketika engkau dalam keadaan miskin. Ya, karena ya, ketika kaya itu banyak yang datang. Tapi belum tentu orang-orang tersebut datang ketika orang tersebut kemudian miskin. Maka sahabat yang sejati itu adalah ketika orang tersebut membersamai ya, ketika dalam keadaan miskin. Itu maksud dari e, syair ini. Atau kita lihat catatan kaki al-maula yang dimaksud al-maula al-muradu huna yang dimaksud di sini as-sahibu wan nasiru yaitu yang menemani sahabat dan penolong. Kemudian al udamu yang dimaksud dengan al udamu adalah al-faqru, ya, yaitu dalam keadaan fakir. Kita kembali ke atas. Wa mithalu hab dan contoh untuk hab ya. Itu adalah fakultu ajirni aba malikin wa illa fakultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imro'an halika. Maka saya berkata, ya, selamatkanlah diriku, wahai Abu Malik. Ya, jika tidak engkau tidak menyelamatkanku, maka sangkalah ya atau anggaplah diriku sebagai seseorang yang binasa. Ya maka hab di sini bermakna ya, menyangka, ya maka sangkalah ya, atau anggaplah. Ya, maka anggaplah diriku ini adalah seseorang yang binasa. Wa amma za'ama dan adapun za'ama fal aktsaru fiha an tata'atta ila ma'mulaiha biwasitati an wal fi'li. Adapun fi'il za'ama maka kebanyakan dalam penggunaannya itu muta'addi ya, terhadap dua ma'mulnya itu dengan perantaraan an dan fi'il. Au annal mu'akkidati ma'a ma'mulaiha atau dengan perantaraan anna ya, yang bermakna taukid bersama kedua ma'mulnya yaitu isim anna dan khobar anna. Contohnya bagaimana? Nahwu man za'ama an yakhda'an nasa fahuwal makhdu'u. Barang siapa yang menyangka bahwa dia telah men, atau dia menipu manusia, maka dialah yang tertipu. Ya, man za'ama an yakhda'an nasa fahuwal makhdu'u. Maka barang siapa yang menyangka bahwa dia telah menipu, dia menipu manusia, maka sesungguhnya dialah yang tertipu. Maka perhatikan za'ama di sini itu masuknya kepada an dan fi'il. Ya, an yakhda'an nasa. Ya. Kemudian, wa minhu qawluhu ta'ala. Dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat at taghobun ayat ke-7. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Za'ama alladhina kafaru allayyub'atsu. Orang-orang yang kafir itu mengatakan atau menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, maka perhatikan, za'ama itu masuknya kepada allayyub'atsu. Ya, an kemudian fi'il yang didahului oleh lan. Ya, kemudian alladzina di sini sebagai fa'ilnya. Wa qauluhu ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumuah ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin yaitu jika kalian menyangka bahwa sesungguhnya kalian adalah para wali Allah, ya, bukan manusia-manusia yang lain. Maka harapkanlah kematian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maka di sini za'amtum, ya za'amtum, fa'ilnya adalah tum, kemudian masuk kepada annakum auliaullahi. Anna, kemudian isim in, isim annanya adalah kum, kemudian khobar annanya adalah Auliau Auliau lillahi. Ya, maaf. In za'amtum annakum auliau lillahi min dunin nasi fatamannabul mauta in kuntum sadiqin. Ya, maka di sini in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Maka za'amtum masuknya kepada annakum awliya'u lillahi. Wal masdarul muawwalu sadda masadda maf'ulai za'ama. Maka masdar yang ditakwil dari semuanya ini, yaitu an yakhda'an nasa, kemudian allayub'atsu, kemudian annakum aulia ulillahi itu menempati kedudukan maf, dua maf'ul bagi za'ama. Wa qad tata'atta ilal maf'ulaini bi ghairi tawassuti'an bainahuma. Dan terkadang za'ama ini itu dapat langsung muta'addi kepada dua maf'ul. Artinya langsung menasobkan dua maf'ul tanpa ada perantaraan anna atau an. Ya, di antara keduanya. Contohnya apa? Nahwu anta za'amta khalidan jari'an. Engkau menyangka bahwa Khalid adalah seorang yang pemberani. Maka di sini za'amta itu menasobkan dua maf'ul, yaitu khalidan dan jari'an. Wa minhu qawlu syairi. Dan diantaranya adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan, Za'amatni syaykhon walastu bisyaikhin, innama syaykhu man yatibbu dabiban. Ya, dia, yaitu seorang wanita, itu menyangka aku adalah seseorang yang sudah tua renta. Dan padahal saya bukanlah seseorang yang sudah tua. Sesungguhnya yang namanya orang yang tua renta itu adalah seseorang yang jalannya itu sudah ya pelan-pelan tertatih-tatih seperti itu. Atau kita lihat catatan kaki Asyaihu yang dimaksud dengan syaikh di sini adalah huwallazi dhaharu alaihi dha'fu wasyaibu yaitu seseorang yang sudah tampak pada dirinya kelemahan dan juga uban. Wa yaghlibu an yakuna man sannal khamsina. Dan biasanya itu sifat-sifat tersebut muncul pada orang-orang yang sudah berusia 50 tahun dan lebih tentunya. Kemudian tadi dikatakan Yatibu tabiban, Ya apa Yatibu tabiban, Ai yamshi masyan wa'idan. Berjalan dengan jalan yang pelan, ya, yang tertatih seperti itu. Nah, kita kembali ke atas. Nah, di sini adalah za'amat ni syaikhon. Ya, za'amat ni syaikhon. Ya, maka fa'ilnya adalah ya hiya, ya yang maknanya hiya, kemudian maf'ulun bi pertamanya adalah ni, ya. Ni. Kemudian maf'ulun bi yang kedua adalah syaikhun. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.